Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan Na'am barakallahu fikum larangan transaksi atau jual beli atau yang semisalnya tapi dalamnya ada unsur penipuan baik dalam transaksi jual beli atau persewaan, perkontrakan atau yang semisalnya. Sekarang kita akan masuki halaman 265, 265 perhatikan baik-baik. Masalatun, permasalahan yang baru. Law qala kalau seandainya ada yang mengatakan Law qala al kalau seandainya ada yang mengatakan itu penjualnya mengatakan abi'uhu 'alaika bisamanihi 'indan nas. Aku menjual barang tersebut kepadamu dengan harganya yang sudah ma'ruf di sisi manusia. Jadi dengan harga normal. Biasanya kan orang ribut itu karena jualnya bukan dengan harga normal ya. Nah, ketika sekarang menjual dengan harga normal, itu bagaimana? Yakni kama yabi'una sebagaimana manusia menjual. Faman hukmu? Bagaimana apa hukumnya? Faham belum nih? Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga sebagaimana manusia menjual. Jadi harga normal. Harga yang normal. Paham ya? Apa hukumnya seperti itu? Al-jawab jawabannya fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam masalah ini ada silang pendapat di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Naam. Faham ini? faham belum ini? Kan kadang ada orang ngomong ini harganya berapa? Anak jual sebagaimana orang jual. Maksudnya itu harga yang layak, harga yang ma'ruf di sisi manusia mereka menjual. Faham ya? Karena terkadang yang namanya persaingan, persaingan bisnis itu kadang ada yang jual sama jualannya, barangnya sama, cuman karena persaingan bisnis yang dia berani murah misalkan. Si A berani murah, murah si B jualnya normal, si C berani mahal misalkan. Itu terkadang bisa merusak apa pasaran, merusak pasaran harga dalam jual beli. Nah, sekarang permasalahan ini bagaimana kalau ada orang ngomong aku jual barang ini kepadamu dengan harga yang normal menurut manusia sebagaimana mereka jual. Apa hukumnya al-jawab? Dalam masalah ini ada perselisihan di antara ulama, minhum man qala di antara mereka yang mengatakan innahu jaiz, bahwasanya boleh. Innahu jaiz bahwasanya diperbolehkan. Wa minhum man qala di antara mereka yang mengatakan innahu laisa bijaiz. Ada juga mengatakan enggak boleh. Wa hadha nau akrab ilal jawaz. Jenis yang seperti ini lebih dekat kepada pendapat yang memperbolehkan. Dan inilah yang kita saksikan dan juga kita rasakan selama ini ya. Jadi kalau orang jual di pasar dengan harga yang normal seperti orang menjual itu kan nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan terkadang nah dia menjual dengan harga mahal atau menjual dengan harga lebih murah. Kalau si A sama si B sama-sama jual ayam lah taruhlah. Sama-sama jual apa? Ayam. Posisi pasarannya di tengah-tengah manusia itu harganya sekilonya taruhlah 20 misalkan Si A jualnya 15. Nah, si B tetap masih 20. Tujuannya si A ini biasanya untuk apa? Menarik pelanggan, biar pelanggan lari ke si A. Ini nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia mau naikkan atau menurunkan harga karena sama-sama jualannya ayam di satu lokasi itu saling musyawarah. Bagaimana kalau kita naikkan? Sepakat. Bagaimana kalau kita turunkan? Sepakat. Tapi kalau dalam satu lokasi, satu kampung kemudian sama-sama jual ayam kok ini naikkan ini nurunkan tanpa ada musyawarah itu biasanya ribut. Biasanya. Faham maksudnya ini ya? Biasanya ribut. Tapi kalau musyawarah sepakat si A, si B, si C jualan ayam di satu kampung sepakat kita hari ini turunkan harganya ya siap semuanya sama harganya kompak itu nanti nggak merusak pasaran tidak akan merusak pasaran tapi kalau si A nurunkan harga tanpa sepengetahuan sepengetahuan si B wala si C faham ya Gak kompak itu nanti akan ribut Kok antum jual murah kenapa? Padahal sekarang pasarannya masih mahal. Ribut. Paham ya? Karena nanti konsumen atau istilahnya pelanggan akan apa? Berpindah seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa hadan nau aqrab ilal jawaz." Jenis yang ini lebih dekat kepada pendapat yang memperolehkan. Mimma fil mas'alah allati qablaha. Termasuk bagian termasuk yang permasalahan yang sebelumnya. Li'anal qimata al-mu'tabarah baina awsatin nas la yandam 'alaiha ahad dikarenakan harga yang sudah dianggap di tengah-tengah manusia itu nggak ada seorang pun yang menyesal. Tidak ada seorang pun yang menyesalinya karena harganya normal. Harganya normal sesuai dengan apa yang nah barakallahu fikum nam dilakukan oleh manusia di kampungnya atau di sekelilingnya. Harganya normal, itu nggak akan ada penyesalan. Karena semuanya kompak, semuanya kompak, semuanya nam satu apa satu komando, satu nam barakallahu fikum satu harga sehingga tidak ada masalah. Haitsu innal ba'ya lan yabi'a bi azyad mimma yabi' bihin nas. Dikarenakan penjual ini tidak menjual dengan harga yang lebih daripada yang dijual oleh manusia. Sama maksudnya harganya ya. Wa kadzalikal mustari, seperti itu pula pembeli. Nah, mafhum soal ini jadi penjualnya ini normal, harganya dia setarakan dengan harga yang normal nih di apa di hadapan manusia. Nah, sama-sama harganya normal. Wa ala hadza berdasarkan penjelasan ini fa idza qala ar-rajulu tajir kalau sekarang ada orang berkata kepada pedagang, "Arsilni sunduq syai au kis ruz. Kirimkanlah kepadaku satu kerdus teh dan satu karung beras. Walam yadhkur as-saman, dia enggak nyebutkan harganya. Pokoknya dia ngomong, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, tolong dikirim ke ana satu kardus teh dan satu karung beras. Enggak nyebutkan harganya. Fa inna dzalika la ba'sabi. Yang seperti itu boleh, walaupun harganya enggak disebutkan boleh karena penjual akan menghargai dengan harga seperti manusia itu loh. Seperti layaknya manusia yang lainnya harga yang normal dan standar. Faham? Kecuali kalau penjualnya nanti menaikkan. Wah, ini kok katanya harga tak naikkan aja. Nah, itu lain lagi. Faham belum? Terkadang kalau orang transaksi jual beli sudah sama-sama faham, terpercaya dengan penjual tertentu, itu biasanya kan cuma nelpon. Assalamualaikum, tolong dikirim ke rumah dua karung e, beras, satu kardus Indomie misalkan. Dia nggak nyebutin harga, tapi dia percaya, percaya bahwasanya penjual itu akan menjual dengan harga normal gitu loh. Faham maksudnya ya? Kecuali kalau penjual nanti naik kan baru dia tahu, oh, sekarang kok naik ini harganya. Paham ya? Baru ada komplain di situ ya. nah kita lihat sini. Kata beliau, ini nggak masalah walaupun nggak nyebutin harga nggak masalah wa yuqayyiduhu alaihi bima huwa si'ruhu indan tapi dengan catatan kata beliau wa yuqayyiduhu dengan ikatan dan catatan bahwasanya dia itu penjual menjual dengan harga yang menurut manusia normal harganya faham belum faham ini ihsan lahum insyaallah Abdullah ayo faham insyaallah ini ya ayo nah jadi selama dia jual dengan harga normal enggak masalah walaupun enggak menyebutkan harga walaupun tidak menyebutkan harga Wal amalu ala hadza fi urfin nas dan inilah yang diamalkan dikerjakan namun ya, eh, barakallahu fikum nam pada apa kebiasaan manusia. La siyama idza kana al-bai' rajulan mu'tabaran fil bai' yathiqu bihin nas masyaallah. Terlebih-lebih lagi kalau penjual itu orang yang dianggap terpercaya di sisi manusia dalam jual beli. Paham ya? Karena penjual kan banyak. Penjual kan banyak, enggak satu orang, dua orang ya. Banyak. Sehingga terkadang kita milih penjual yang biasanya terpercaya penjualnya amanah, enggak bohong. Kalaupun bilang busuk, bilang busuk, tidak apa? Tidak istilah tidak menipu. Itu biasanya orang senang dan dan percaya dengan pedagang tertentu. Taruhlah seandainya di kampung ya ada 5 pedagang sayur. A, B, C, D, E. 5 pedagang sayur. Ternyata yang si A ini kalau jualan Masya Allah dia jujur dan jujur. Bilang busuk ya busuk itu loh. Bekas ya bekas. Enggak ada istilah ini baru baru baru kapan? Baru kemarin katanya. Namanya barunya kemarin kita katakan jujur kalau baru hari ini hari ini gitu loh. Biar orang itu nanti konsumen tidak apa? Konsumen tidak komentar dan juga tidak menilai itu adalah penipuan. Faham ya? Dan seringnya antum merasakan juga kalau antum sudah belanja dengan orang tertentu, pelayannya bagus maksudnya dalam artian jujur amanah. Anak yakin senang dengan penjual tersebut. Paham ya? Tapi kalau penjualnya bohong, enggak jujur, suka nipu, katanya apa berasnya semuanya bagus ternyata yang paling bawah bukan beras pasir isinya Paham ya? Nah, karena kan beratnya juga tambah. Nah, penjualan seperti itu modelnya macam-macam ya. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau? Wal khulasa kesimpulannya, anna kulla bai'in yatadamman al-gharar fa khairu sahih. Bahwasanya setiap jual beli, setiap transaksi jual beli yang mengandung di dalamnya gharar penipuan maka tidak dianggap sah, tidak dibenarkan. Wa kadzalika yuqalu fil ijarah. Seperti itu pula dikatakan pada ijarah. Apa ijarah itu? Persewaan perkontrakan. Tak kontrakan rumah ini, rumahnya bagus, dalamnya sudah direhab, semuanya beres. Lampu nyala, air bersih katanya. Ternyata kata si yang kontrak itu siap katanya. Berapa? Per bulan enggak usah mahal-mahal karena dekat dengan kota ya per bulannya 10 juta. Per bulan 10 juta, Bang. Ya? Mahal enggak Bang orang bagi orang kaya mungkin murah-murah murah aja bagi orang kaya ya. Nah, per bulannya 10 juta katanya. Ternyata dia masuk rumah air mati, lampu mati, enggak ada istilahnya apa? Belum dikeramik juga, gentengnya pada bocor ketika hujan. Wah, berarti apa? Ada penipuan situ. Namanya. Jadi di dalam masalah transaksi persewaan perkontrakan harus sama juga, enggak boleh ada gharar di dalamnya. Baru ya baru. Mamnya. Bagus ya bagus itu ya. Nah, barakallahu fikum jangan Nah, bilang baru ternyata sudah lama, sudah bekas. Kemudian bilang bagus ternyata tidak bagus. Paham ya? Itu penting karena jangan sampai ada yang tertipu sehingga terjadi apa? permusuhan, pertikaian, perkelahian. Nah, kita lihat sini. Li'an al-ijarah akdun mu'awadah. Karena yang namanya ijarah perkontrakan persewaan itu transaksi yang mu'awadah. Apa mu'awadah? Imbal balik, sama-sama ingin merasakan manfaat. Ya enggak? Antum mengontrakkan barang, mengontrakkan rumah. Itu pengen dapat manfaat atau tidak? pengen dapat manfaat harta hasil perkontrakan tadi itu. Orang yang kontrak ingin merasakan manfaatnya, manfaat ingin menikmati merasakan manfaat rumah yang dia kontrak kan itu. Jadi sama-sama muawadhah, sama-sama apa istilahnya? Nam imbal balik sama-sama ingin mendapatkan manfaat. Nah, disitu harus apa? Harus sama-sama apa? Sama-sama jujur, sama-sama na'am barakallahu fikum tidak bohong, tidak menipu. Terkadang penipuan bukan dari pihak yang ngontrakkan tapi yang mengontrak. Contohnya apa contohnya? Penipuan bukan dari pihak yang ngontrakkan tapi dari yang ngontrak. Contohnya apa? Contohnya yang ngontrakkan rumah, rumahnya bagus, masya Allah bagus. Intinya apa? Rehapan bagus semua di ternit, keramik, granit bahkan kemudian apa kalau fikum air ngalir, lampu nyala. Tapi yang bayar pakai uang palsu gitu loh. Paham ya? Yang kontraknya bayar uang palsu. Berapa per bulan, Pak? Per bulan 500 ribu aja ya, karena anak saking senangnya tak bayar 1 juta, Pak. Kata yang kontrak, tapi 1 juta uangnya palsu semuanya. Penipuan atau bukan? Penipuan itu ya. Nah, kalau film Sekarang kan kalau uang palsu itu kan mirip sekali dengan uang asli. Kalau orang nggak paham ya pikiran asli. Bentuknya mirip, benar-benar mirip persis. Cuman ada nomor seri yang berbeda situ nanti. Nomor apa? Nomor seri bagian pinggir itu atau lihat itu, itu biasanya jarang sekali yang bisa nyontoh kalau palsu. Paham ya? Atau benang yang ada di dalam Nah barakallahu fikum uang itu ada semacam benang itu yang transparan itu itu kadang ada yang bisa nyontoh kadang ada yang tidak bisa juga paham ya maksudnya bagaimana maksudnya penipuan itu bisa dari, dari pihak yang ngontrakkan bisa juga dari pihak yang mengontrak nah kita lihat sini fal mustajir yamlik manafi' al-'ain masyaallah mustajir orang yang ngontrak dia memiliki manfaat benda yang dia kontrak tersebut allati istajarah yang dia mengontraknya paham belum Nah, taruhlah dia nyewa motor, nyewa mobil. Dia berhak menggunakan mobil dan motor tadi itu. Sampai kapan? Sampai selesai persewaannya. Faham ya? Nah, kita lihat wal muajir, sedangkan muajir yang mengontrakkan bedakan mustajir dan muajir. Mustajir itu yang ngontrak, muajir yang mengontrakkan. Wal muajir dan orang yang mengontrakkan yu'adnam e, barakallahu fikum nam yu'jiruhu iyaha wa yamlik al-ujrah akan mendapatkan gaji dari perkontrakan tersebut dan memiliki apa? Ujrah. Ujrah itu upah. Upah hasil dari perkontrakan tadi itu. Faham maksudnya ini? Ayo, sama-sama dua-duanya merasakan manfaat di balik apa? perkontrakan tersebut. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fala budda min tahririha, maka harus diselesaikan, diklirkan di antakunal ujrah allati tadfa' ma'lumah, dikelirkan, diselesaikan bahwasanya uang kontrakan tersebut diketahui eh, secara pasti harganya berapa wa nafa' alladhi ustujiratul ain li ajlih ma'luman dan juga manfaat yang akan didapatkan dari benda yang dikontrakkan tersebut nah barakallahu fikum diketahui juga Pak belum anak kontrakkan motor yang eh, motor apa motor smash misalkan anak kontrakan smash yang mana pokoknya smash mau enggak nah berarti kan belum diketahui yang mana motornya kata dia mau setelah dibayar ternyata smashnya apa sudah apa? Sudah mesinnya juga bisa Bunyi motornya pun juga banyak di belakang yang belakang bocor misalkan, berarti kan ter, ter, apa? ter terkandung dalamnya penipuan. Mafhum salah ini ya? Ewa, jangan sampai seperti itu. Kita lihat, walabud da antakunal ain al-mustajarah ma'lumah dan hendaknya benda yang dikontrakkan yang disewakan itu benar-benar diketahui. Hatta la yaqa al-muta'aqidan fil gharar alladhi yushbih al-maisir. Agar tidak terjadi antara dua orang yang bertransaksi tadi itu tidak terjatuh dalam apa? Al-gharar, penipuan yang yang mirip menyerupai dengan maisir perjudian. Faham maksud ini ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa sallallahu wa jami'an. Jadi kesimpulannya dalam transaksi jual beli harus jujur, transaksi dalam kontrak mengontrak juga harus jujur, tidak ada apa? Tidak ada unsur penipuan sama sekali. Nah, tidak ada unsur penipuan sama sekali. Ayo Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa idza qala qailun sekarang kalau seandainya ada yang mengatakan alastum yujizunal ju'ala. Ini bedanya. ju'ala perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan kepada, kepada kita atau kepada kalian, alastum tujizuna al juala bukankah kalian memperbolehkan ju'ala? Apa itu ju'ala? Ju'ala itu sematan sematan sayembara. Barang siapa yang menemukan dompetku tak kasih uang sekian. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, ada nggak ada larangan. Dompetnya hilang. Ketika dia mau berangkat ke masjid mau taklim hilang di jalan, jatuh. Dompetnya isinya lumayan, paham ya? Nah, 5 juta lah isinya. Nah, dia langsung ngumumkan di luar masjid ya, taruh di luar masjid. Ngomong, "Siapa yang menemukan dompet ciri-cirinya dompetnya warnanya hitam, kemudian di dalamnya ada KTP-nya, ada SIM-nya, ada STNK-nya. Nah, barakallahu fikum yang bisa menemukan dikasih apa? hadiah sekian misalkan. Itu boleh kayak gitu boleh. Boleh ya? Itu enggak ada iskal itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum kita lihat wa ya'dun 'ala syai'in majhul. Padahal itu kan apa? Transaksi atas sesuatu yang enggak diketahui. Dompetnya enggak kan tahu di mana. Cuman kan dengan syarat kalau menemukan itu loh. Kalau enggak menemukan ya enggak dikasih apa-apa, Pak. Gimana nemu enggak? Ana mau minta upahnya, Pak. Lah ketemu belum? Belum. Ya enggak dikasih. Paham belum? Jadi ini namanya jualah seperti ini. Walaupun sesuatu yang enggak diketahui, dompetnya enggak ketahui di mana dompetnya. Cuma lafaznya ingat-ingat. Barang siapa yang menemukan dompetku, maka dia akan mendapatkan hadiah. Syaratnya apa? Menemukan. Berarti kalau dia datang tetap bawa dompet, minta hadiahnya dikasih enggak? Enggak dikasih, sampai menemukan gitu loh ya. Ini enggak masalah majhul, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya sampai menemukan. Misal an yaqul seperti mengatakan man radda luqatati falahu kadza wa kadza wa man radda dalati falahu kadza wa kadza. Barang siapa yang mengembalikan barang eh, barangku yang hilang, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Dan barang siapa yang bisa menemukan hewanku yang hilang, nah maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Biasanya doalah itu biasanya untuk hewan, tapi maknanya umum juga. Paham ya? Nah, umum walaupun bukan hewan pun barang hilang dolah juga bisa. Lu kotor itu barang jatuh. Paham ya? Nah, kalau fikum. Nah, ini semacam sayembara kan? Semacam sayembara, tapi kan ada catatan, kalau menemukan baru dapat hadiah. Kalau nggak menemukan dapat hadiah atau tidak? Nggak dapat kan itu. Nah, kalau fikum. Jadi dibedakan, dibedakan jangan sampai keliru. Wa minal ma'lum annahu qad yarudduha fi zaman qarib. Termasuk perkara yang diketahui, perhatian ini ya bisa jadi barang itu ditemukan dikembalikan dalam waktu dekat. Jadi misalkan ada orang lihat, oh ini dompet siapa? Dibuka ternyata ada nomor teleponnya di telepon. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini Pak Anak tidak nemu dompet namanya siapa? Namanya Fulan bin Fulan Mahmud misalkan. Mahmud. Isinya berapa uangnya? Isinya lima juta. Nah, misalkan mau dikembalikan ketemu di mana? Ketemuan di depan stadion Harjo. Ketemuan di depan stadion Harjo. Ketemu. Nah, dengan apa? Setelah apa mendapatkan kabar bahwasannya menemukan dompet itu akan mendapatkan hadiah 150 ribu. Oh ya, begitu ketemu langsung dikasihkan Pak Mahmud tadi. Pak Mahmud ini tadi nemu dompet, dompetnya ini jatuh di toko pojok, depan toko pojok pojok itu, menembus situ dompetnya masih utuh, kemudian uang juga masih utuh, semua barang masih ada situ. Pokoknya kartu-kartunya semuanya ada di situ. Kata orang kata Pak Mahmud tadi, ya ini hadiahnya 150 ribu selesai. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Boleh atau dia nolak Bang kalau dikasih? Hah? Eh? Diterima enggak masalah nolak pun enggak masalah juga. Tapi nolak jangan nggak usah, nggak usah kita itu. Yang nggak usah, nggak usah penentang itu loh. Tapi kadang orang kan mau nolak kan tangannya gini-gini. Nggak usah aja, nggak usah tapi minta itu loh, jangan. Allah musta'an. Kadang kan ada gitu, kalau nggak mau nggak mau, kalau mau mau, jangan nggak usah aja. Nggak usah ini gini, nggak sama aja. Nggak usah, nggak usah. Selesai. Nah, Allah musta'an. Itu perlu diperhatikan transaksi seperti ini diperbolehkan au fi zamanin ba'id atau ditemukan di waktu yang jauh, lama. Min makanin qarib dari teman, tempat yang dekat. Hilangnya di tempat yang dekat tapi nemunya lama. Ternyata masuk ke selokan. Selokannya tersumbat di situ. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Oh, sudah tertutup batu-batu lah lama. Setelah ada orang gali di situ ketemu, nah, bisa juga. Au min makanin ba'id atau ditemukan di tempat yang jauh. Nah, barakallahu fikum tapi waktunya dekat. Wa antum taqulun hadza jaizun. Sedangkan kalian mengatakan ini boleh. Memang boleh. Ini diperbolehkan ya, seperti ini diperbolehkan. Naam. Al-jawab na'am, boleh. Naqulul dalik kita katakan, li'anna aqdal ju'ala huwa min syuru' min masyrutin 'ala amal. Penting ini dikarenakan transaksi. Nah, barakallahu fikum, na'am al ju'ala yaitu semacam sayembara atau nah barakallahu fikum imbal balik hadiah itu adalah transaksinya bagaimana? Transaksi yang min masyrutin 'ala amal, sesuatu yang disyaratkan atas amalan atau pekerjaan. Harus ada pekerjaannya, ada hasilnya. Faham maksudnya ya? Menemukan itu hasil. Kalau belum menemukan, nggak ada hasilnya, kemudian diminta hadiah nggak dikasih. Paham ya? nggak akan dikasih. nah barakallahu fikum, Allah musta'an. Na'am. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Eh, mata hasalah fadzaka al iwat Kapan dia mendapatkan maka itu maka apa fadzalika fadzaka al-iwad maka di sana ada balasannya kapan dia mendapatkan maka di sana ada balasannya mendapatkan barang yang hilang tadi itu maka di sana ada balasannya berarti kan ada syaratnya syaratnya menemukan barangnya menemukan barang yang hilang tadi itu enam walihada kana ju'alah min al-uqud al-jaizah oleh karena ini transaksi ju'alah ini semacam sayembara ini termasuk transaksi yang diperbolehkan faham maksudnya ya ada juga ju'alah yang sifatnya borongan ini kami mau membangun ma'had pondok pesantren ini. Berani berapa kamu? Dalam ukuran 10 kali 10 lah taruhlah. Ya, si fulan bilang, "Anak berani sekian, Pak Borong sekian." Itu juga jual alat juga. Nah, dengan harga berapa? Dengan uang anggaran 250 juta. Udah, kasih 250 juta, intinya tahunnya jadi. Itu juga masuk jualah. Karena apa? Karena kalau dia nggak jadi, nanti uang ini balikkan itu loh Paham belum? Karena persyaratannya sampai jadi 250 juta sampai jadi. Paham ya? Udah lumayan itu ya. Nah, nah ternyata kok nggak jadi? Ya tanggung jawab. Yang borong tadi tanggung jawab. Karena apa? Karena transaksinya apa? Ada syaratnya ini, syaratnya jadi. Paham maksudnya? Jadi kalau orang borongan, itu antum udah udah apa dah berlepas tangan antum. Urusan yang borong itu. Jadi nggak jadi urusan dia. Lama atau cepat urusan dia. Paham ya? Karena gajinya udah ditentukan itu loh ya. Berani borong berapa ini? Kamar mandi satu. Kamar mandi satu kalau tanpa bahannya 10 juta misalkan. 10 juta itu eh, dengan bahannya lah, dengan bahannya 10 juta. Siap, siap. Ya udah. Dia kerjakan, kerjakan, kerjakan. kerjakan. Ternyata apa? Ternyata dia sudah ngomong 10 juta. Eh, ternyata 10 juta itu tanpa atap ternyata. Namanya udah jadi tapi atapnya enggak ada. Ya, harus selesaikan di awal gitu loh. 10 juta itu transaksinya bagaimana? Semuanya clear kamar mandi plus atapnya atau bagaimana? Harus harus apa? Harus jujur di awal. Kalau tidak nanti dia tanggung jawab. Tanggung jawab ya, kekurangan, lebihnya tanggung jawab. Ternyata dia kerjakan cuma modalnya 5 juta. Yang 5 juta milik siapa? Milik yang borong atau kembalikan ke bosnya? Milik yang borong. Karena yang borong bilang 10 juta ini dia kerjakan bagaimana caranya dibelikan bahan-bahan yang e, bagus tapi murah bang ya akhirnya apa ternyata satu kamar mandi sama atapnya cuma modal 5 juta sudah digaji tukangnya sama tenaganya Masya Allah sisa berapa? 5 juta ya udah 5 juta dibagikan sama yang pemborong tadi itu nggak dibalikkan lagi kepada bosnya tidak karena aja borongan kita lihat sini Wa yadullu li hadza qaul qaulullah azza wa dan yang menunjukkan akan pembulian ini adalah firman Allah taala, walimanja liman bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im." Kisah Nabi Yusuf itu ya. Nah, barakallahu fikum yang bisa mendatangkan dengannya, nah barakallahu fikum maka aku akan menanggung. Makanya menanggung itu maksudnya menanggung masih ngasih upah orang yang bisa mendatangkan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, li'annahu qad ya'ti bihi makanin qarib karena bisa jadi dia mendatangkan dari tempat yang dekat fi muddatin wajizah dengan waktu yang sangat singkat waqad ya'ti bihi min makanin baik bisa jadi dia mendatangkan dari tempat yang jauh wa fi tawilah dengan waktu yang sangat panjang jangka jangka waktu yang sangat panjang na'am barakallahu fikum seperti itu na'am Ewa. ayo na'am kita lihat sini Ikhwan fiddin wa zakumullah karena pembahasan ini panjang jadi tak cukupkan sama sekian dulu ya. sambungannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala intinya sudah paham soalnya ya Bang ya pembahasan yang kita bahas ini paham enggak tuh Bang Faham soalnya ya, upayakan fahami karena ini berkaitan masalah transaksi dan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.